Kehidupan akhirat akan kekal abadi, lebih baik gitu ya. Jangan mengorbankan kehidupan eh, apa kehidupan akhirat, kehidupan dunianya jangan sampai untuk dirugikan, dikorbankan. Ya, di dunia ini terus berbuat tapi tanpa memikirkan bagaimana kehidupan di akhirat. Dan sebaliknya, jadi harus ada keseimbangan. Wabtagi fima atakallah ya. Eh, jadi ada keseimbangan. Wabagi bima atakallahu darul akhirah wa tansa nasibaka minad dunya. Kehidupan akhirat harus kita kejar, tapi kehidupan dunia jangan dilupakan. Ngaji terus, kita belajar terus, haji terus, ibadah terus, sholat terus, semua terus. Tapi jangan lupa usaha juga harus. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya keturunan, kita punya keluarga mereka harus kita bantu juga <laughs> ya harus usaha usali sambil usaha kan begitu ya itu tapi jangan lupa ikhtiar usaha harus selalu disertai dengan doa karena dengan doa sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin sukses insya Allah untuk kita semuanya ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم ألم يجد ألم يجدك يتيما ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث